Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hadis yang ke-25. Nah, dihafalkan semuanya. Saya nah, untuk jamian. وضعها في حرام قال لو وضع في حلال في حرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضع في حرام كان له أجر Telah kita sebutkan kemarin bahwasanya takbir ada yang sunnah, ada yang wajib. Tahlil juga demikian, ada yang sunnah dan wajib. memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran juga wajib, ada yang mustahab, ada juga yang dilarang. Pertanyaan sekarang. Dari depannya dulu hab kapan melarang kemungkaran itu dilarang? Baik. Ya kan ya asul al-munkar azam kalau terjadi kemungkaran yang lebih besar maka mengingkari kemungkaran itu dilarang kapan memerintahkan kebaikan wajib hendak save badra alaihi hmm? wala yujad lam ghairuhu bagi yang mampu dan tidak didapatkan selainnya selain dirinya berikutnya kapan takbir menjadi wajib Maju takbir Berikutnya kapan menjadi wajib Ha berikutnya kapan Ibrahim? Kapan takbir menjadi wajib? Ha? Ketika sholat Baik. Kapan menjadi sunnah? Takbir menjadi sunnah Contohnya Eh Abdullah Akibat salawat selesai salat baca takbir sunnah apalagi Habib takbir sunnah Anda hmm Ya Hanan Anda Imam Anda zikrillah Baik, berzikir kepada Allah Kapan lagi? Abdul Salam Hah? Takbir menjadi sunnah. Eh, enggak, eh, Yakub. Anda latifa kan naik. Eh, naik kendaraan ataupun dirinya itu naik ke tempat yang tinggi. Kapan lagi? Anda sen. Hah? Hah? Udah tadi akibat sholawat selesai sholat sudah. Umar. Hah? Ketika Ramadan oh, ketika takbiran nah, ketika takbiran takbir hari raya Idul Fitri Idul Adha itu sunnah hukumnya Walaupun ada lafaznya walitukabbirullah. Itu adalah bentuk fi'il mudhari' tapi adalah al-amr di situ. Kapan memerintahkan kebaikan menjadi fardu kifayah? Entah Ya Zubair. Hah? Bagaimana? Taib, man qaddara alaihi Qajidha man yakumu maqamah. bagi yang mampu, kemudian ada yang sudah menegakkannya. Nah, atau menempati kedudukannya. Jadi misalnya di sini ada yang yang kelahi misalnya. Ini kalau pemerintah apa? Ini berkaitan melarang kemungkaran. Sudah ada sebagian yang misah, maka yang lainnya tidak tidak perlu untuk misah kalau sudah ada yang menggantikannya. Tapi memerintahkan manusia untuk sholat jenazah. Kalau sudah ada yang melakukan sholat jenazah memerintahkannya maka yang lain tidak perlu untuk memerintahkannya wahakala Tapi hadis berikutnya al hadis as-sadis wal isrun. Hadis yang ke-26. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi itu meninggalnya masih muda atau sudah tua? Hasan. Sudah tua umur berapa? Ya sana Ya Azam Eh Zulfa Ya Lukman Sudah tua masih muda Umurnya berapa? Hmm? 36 45 Meninggal pada usia 45 tahun Anaknya berapa? Anda Amir Muhammad Mustafa Hah Eh, Abdul Majid Anaknya berapa? Ayub Muhammad Tuba Hanan Rahman Saya menyebutkan hmm? Belum punya istri nah, Dia tidak punya anak An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah SAW, alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Sulama itu artinya mafasil. Jamu mafsil. Jamak daripada mafsil. Akila bermakna al-idham wa ya a'dha'u al-insan atau a'dha'ul jism anggota-anggota tubuh Kemudian jumlahnya berapa? Jumlah mafasil di sini hadis Aisyah dirikan Imam Muslim Rasulullah SAW innahu khuliqa kullu insan min bani Adam ala sittin wa salasimi'ah mafsil. Kita ulang. Innahu khuliqa kullu insan min bani Adam. Innahu khuliqa kullu insan min bani Adam ala sittin wa salasimi'ah mafsil. Sesungguhnya diciptakan manusia dari Banu Adam di 360 tulang persendian. Di sini ada terpisah-pisah. Coba antum lihat. Ini mi'sam. Itu kalau dilepas tidak harus apa? Tidak harus mematahkan tulang. Ada di sini yang terpisah antara tulang Sa'id dengan kaf di sini terpisah. dan pula al-adud. Al-adud yang lengan di lengan atas, sail lengan bawah. Terpisah juga di sini. Nah, terpisah. Jumlahnya 360. Dan para atibba, para dokter sudah meneliti memang demikian jumlahnya. Jumlahnya itu ada 300 60 tulang persendian berpisah-pisah semuanya. Antara tulang sini dan ini pundak ada lagi, bagian sain ada lagi, bagian sini juga jari jemari pun juga terpisah-pisah. Jadi kalau orang nah di dalam misalnya motong ayam ini misalnya, ya cukup yang dipotong bagian sini aja. Bagian sini, bagian sini. Jadi tidak perlu apa? mematahkan tulangnya. Nah. Manusia juga demikian keadaannya, terpisah-pisah antara bahkan satu dengan lainnya. Jadi jemari ini terpisah-pisah, ini terpisah-pisah satu dengan lainnya. Demikian pula antara leher, kaki juga demikian. Eh, tulang yang di paha, tulang yang di nah, bagian bawah lutut dan seterusnya terpisah-pisah semua. Ini semuanya bisa bersedekah. Dia jumlahnya berapa tuh jumlahnya? 360-an diteliti. Nah, siapa yang sudah meneliti nanti jumlahnya? Nah, ini terpisah-pisah semua. Kuya yaum tatluk fihi asyams Setiap hari Nah, di mana hari tersebut terbitnya matahari. Dalil ini menunjukkan bahwasanya ya, sebagian ulama menyebutkan ini dilalah ala anna syams tadur al ard menunjukkan dalil bahwasanya matahari itu berputar mengelilingi bumi. Asam tadur ini matahari yang yang berputar. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua dalam surah Yasin Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Ini dalil yang kedua. Kita lihat ini dalam surah Yasin Wasyamsu tajri limustaqarril laha dan matahari tajri. Bahasa Arabnya jaro ya jadi amalnya. Berjalan nah, dengan cepat jaro ya, yani lari. Nah. Dengan cepatnya. Limustaqarril laha. Sebagai menafsirkan mustaqil laha karena tunduk. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada Nah, hadis yang menjelaskan itu hadis Abi Zar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah mengatakan kepada Abu Zar, "Ya Abu Zar, aina taghrubu syams?" wa Abu Zar, kemana terbenamnya matahari? kalau Abu Zar, Allah wa Rasulhu alam. Fa innaha tadhhab hatta tasjud tahtal arsh bahwasanya matahari itu pergi sampai sujud di bawah ars sehingga sana Allah swt ini namanya pergi menjauh nah kalau ada orang yang pergi secara bahasa saja secara bahasa namanya pergi itu menjauh bukan berarti jadi misalnya di sini ada save save pergi dari sini, yang pergi ke Magetan. Kemudian masjidnya di sini. Apakah berarti masjidnya itu yang pergi atau safe-nya yang yang pergi, yang berjalan? Yang berjalan safe-nya atau masjidnya? Hah? Pergi ke, ke Magetan. Yang yang pergi siapa? Nah, safe-nya orangnya ini. Tapi kalau mereka para ilmuwan katanya itu yang pergi buminya. Nah, bumi yang pergi. Jadi ibaratnya ini tadi. Jadi kalau ya, seorang pergi ke Magetan dari dari masjid ini, berarti masjid yang pergi. Nah, berjalan. Ini secara bahasa keliru. Hadis berikutnya sebagai penguat itu hadis Abi Hurairah rawu Muslim. Man Allah qabla an taghrub an, an tatlu as-syams min maghribiha man Allah qabla an tatlu as-syams min maghribiha taballahu alaihi Kita ulang man Allah qabla an tatlu as-syams min maghribiha Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum terbitnya matahari dari barat taballahu alaihi maka Allah akan menerima taubatnya coba nanti di akhir zaman matahari terbit bukan dari timur tapi dari barat Menurut ilmuwan bahwasanya matahari itu berputar sesuai dengan arah jarum jam. Nah, demikian. Nah. Dan nanti di akhir zaman bagaimana? Di akhir zaman terbitnya, jadi apakah nanti matahari berbalik berbalik arah begitu? Ya enggak. Jadi kita beriman dengan Al-Quran dan Sunnah bahwasanya matahari itulah yang berputar ya bukan bumi yang berputar ini diantara dari dalil dan juga wa tawasyamsa idza tala'at tazawalu an kahfihim al yamin wa idza gharabat taqriduhum al shimal nah, engkau melihat matahari kalau terbit nah wa tawasyamsa idza tal'at tazawalu an kahfihim dari condong dari goanya ke arah kanan. Wa idza ghalabat taqriduhum asy-syimal. Jadi kalau sudah terbenam nanti condong nam ke arah kiri dari goa tersebut. Nah, di sini terjadi nah perbedaan. Perbedaan dari letak terbitnya dan letak terbenamnya. Dari kanan kemudian pindah ke kiri. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya matahari itulah yang berputar. Ini mungkin sangat berbeda dengan apa yang kalian pelajari dan juga berkaitan bahwasanya bumi tidak sebagaimana dikatakan oleh mereka itu adalah bulat. Kalau seandainya bulat, maka tidak akan diketahui Mana arah barat, mana arah timur. Coba kasih botolnya itu sini. Bawa satu sini. Ambil satu. Kayak itu. Bawa sini. Jadi misalnya ini bukan bulat tapi, tapi bagian sininya. Bagian sininya. Jadi kalau seandainya Indonesia di sini, Amerika Nah, di sini. Nah. Jadi letaknya ber, ya. Kalau seandainya ini bulat, maka mana timur mana barat? Kalau putar terus, ya enggak. Jadi kadang Indonesia bagian timur, kadang ke barat, ya enggak. Kalau seandainya itu apa? Ini ya, paham apa enggak ini? Akhirnya enggak diketahui mana barat, mana timur, ya enggak? Karena berputar terus. Mafhumul kalam. Jika seandainya berputar maka tidak akan diketahui. Nah sekarang kenapa mereka mengatakan negara-negara barat? Indonesia termasuk negara timur apa barat? Negara timur. Mereka ketahui itu. Dan juga demikian. yang kita sebutkan kalau seandainya jadi kita mau menuju ke Amerika. Nah, dari ini terus ke arah barat. Ya putar demikian. Nah, seandainya pemahaman mereka putar. Kenapa tidak langsung ke sini saja, jalan yang dekat, yang ke timur? Yang timur kan jaraknya di sini, misalnya Amerika di sini, Indonesia di sini, kan. tinggal mengarah ke sini dekat. Kenapa harus putar? Seandainya itu berputar, putar jauh sekali. Ah, keliling sampai sini. Iya Bunda. Ini terba terbantah sebenarnya. Jadi kalau orang bisa meneliti akan terbantah. Seandainya itu bumi itu kondisinya bulat. Nah. Jadi tidak diketahui mana arah barat, mana arah timur. Demikian pula Kenapa kalau pesawat itu harus ke barat terus menerus kalau kita mau ke Amerika atau mau ke Saudi? Nah, kenapa nggak ditenangkan aja di tengah-tengah seperti pakai helikopter itu? Jadi biar di tengah, ini lama kelamaan kan sampai juga nanti. Jadi harus pakai pesawat. Ya misalnya demikian, nah putar demikian, ini lama kelamaan kan sampai nih, tinggal turun, ah gitu. Nah, kenapa harus pakai pesawat? Harus menjalankan roda, harus menjalankan juga enam setirnya. wahaka. Dan kita ulang kembali bahwasanya matahari itulah yang berputar. Dalilnya hadis ini. Dan yang kedua dalam surah Yasin ayat 38, wa syamsu tajri lil mustaqarril laha. Dan yang ketiga yaitu di surah Kahfi ayat 17. 6. dalil yang keempat adalah hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya Abu Dzar, aina tarbus syams? Qala wa Rasulullah alam fa innaha tadhhab. Naam. Hatta ba'da tasjud tahta al Eh pergi sampai sujud di bawah ars Dan dalil yang kelima itu hadis Abi Hurairah Muslim. mantab Allah qabla anta teluk syams maghribiha maghribiha taballahu alaih. Barang siapa bertobat kepada Allah sebelum terbitnya matahari dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Baik. Baik berkaitan dengan daras nanti pada Isya eh, mungkin banyak yang ngantuk, kita buat dia batalnya Isya langsung. Mungkin sampai maksimal jam 8. mana begitu saja? dia langsung batalnya Isya sampai jam 8. Jadi ini terlalu lama. Nah, tadi malam Anda sebagian sudah ngantuk. Nah. Nah, ini sejarah pengumuman bagi yang belum punya buku segera nah, daftar ke Abdurrahman bayar sana. Nah. Jadi beli buku. Nah. Taib ilahuna subhanahu